اطلاع الله تعالى على العبد ومعرفة جلاله ومعرفة تقصير العبد فمن هذه المعارف يتولد الخشوع وليست مختصة بالصلاة ولذلك روي عن بعضهم أنه لم يرفع رأسه إلى السماء أربعين سنة حياء من الله سبحانه من شدة غضه لبصره وإتراكه يظن بعض الناس أنه أعمى وكان يختلف إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة فإذا رأته جاريته قالت لابن مسعود صديقك الأعمى قد جاء فكان يضحك فكان يضحك ابن مسعود من إليه فتراه مطرقا غاضا بصره وكان ابن مسعود إذا نظر إليه يقول وبشر المخبتين أما والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم لفرح بك وفي لفظ آخر لا حبك لا, لا أحبك وفي لفظ آخر لا ضحك ومشى ذات يوم مع ابن مسعود بالحدادين فلما نظر إلى الأكوار تنفخ وإلى النار تلتهب صعق وسقط مغشيا عليه وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة ولم يفك فحمله على ظهره إلى منزله ولم يزل مغشيا عليه إلى مثل الساعة التي استحق فيها ففاتته خمس صلوات وابن مسعود عند رأسه يقول هذا والله هو الخوف وكان الربيع يقول ما دخلت في الصلاة في صلاة قط فأهمني فيها إلا ما أقول وما يقال لي وكان عامر بن عبد الله من خاشع المصلين وكان إذا صلى ربما ضربت كبره ضربت ابنته بالدفي وتحدث النساء بما يردن في البيت ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله وقيل له ذات يوم هل تحدثك نفسك في الصلاة بشيء قال نعم بوقوفه بين يدي الله عز وجل ومنصرفي إلى إحدى الدارين قيل فهل تجد شيئا مما نجد من أمور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 ke masjid Jami As-Segaf ini sebelum melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari baik di pasar maupun kita berinteraksi kepada masyarakat sekitar kita terlebih dahulu kita diingatkan oleh para ulama yaitu beliau Imam Ghazali dan beliau Al-Habib Abdullah Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad radhiyallahu taala anhum ajmain tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan urusan akhirat agar supaya manusia ini juga e, di samping dia berkecimpung kepada urusan dunia tapi dia tidak boleh melupakan urusan-urusan akhirat bahkan urusan akhirat itu wajib dinomorsatukan baru urusan dunia urusan akhirat nomor satu baru urusan dunia karena bagaimanapun juga manusia itu kehidupan yang nyata itu ada di akhirat bukan di dunia di dunia itu kehidupannya cuma bayangan semu ya ya kehidupan dunia itu kehidupan bohong kebohongan penuh dengan kebohongan di dunia ini apa toh yang kita cari di dunia ini paling tidak kalaupun harta yang kita dapatkan itu habis habis tidak mungkin kekal ya kan baju yang kita pakai ini menjadi kumal nanti betul enggak kemudian umur yang ada di kandung badan kita ini lama-lama habis tua, tua, tua, tua. Akhirnya pun kita hancur. Podon yang kuat, peker, kokoh, sehat, masya Allah, lama-lama rapuh. Apa sih yang dibanggakan oleh manusia di dunia ini? Nah, ada bohong. Kekuatannya bohong, kekayaannya bohong, ilmunya bohong, pangkatnya bohong. Semua bohong, hidupnya bohong. Ya, yang betul itu yang bagaimana kehidupan akhirat ini yang benar ini. Ya, walal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Yang sebenarnya ya. Di sini perkenaan tentang hikayat cerita-cerita ini nanti banyak ceritanya di sini cerita-cerita dan beberapa berita tentang sholatnya orang-orang yang khusyuk lah ini supaya kita menilai gitu loh ya kalau ada Contoh itu kan ada yang dicontoh. Ya, nasihat nasihat nasihat nasihat nasihat. Tapi kalau tidak ada contohnya ya percuma. Percuma, nasihatnya ada contohnya enggak? Enggak ada, percuma. Quran itu tiga per 4 contoh seperempat nasihat jadi banyak mana itu? banyak tiga per 4 nya per 4 itu contoh semuanya kisah Coba antum lihat di Ashabul Kahfi saja. Kahfi itu ada ceritanya Nabi Adam, ada ceritanya Nabi Musa, ada ceritanya Ashabul Kahfi, ada ceritanya Zulkarnain. Gitu? Nah, itu. Kahfi itu. Banyak sekali. Jadi Quran itu sifatnya lebih banyak menitikberatkan kepada contoh. Ayo contoh begini, contoh. Makanya Quran itu kan Allah Ta'ala menegaskan wa kullan nagussu alaika min amba'ir rusul dari sekian banyak cerita-cerita Rasul itu yang diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah itu tujuannya adalah untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad dan ini begitu ceritanya orang-orang khusyuk ini nah, ini supaya kita supaya kalau sholat kita itu meniru mereka meniru mereka disebutkan ketahuilah bahwa sesungguhnya khusyuk itu adalah buahnya iman jadi kalau orang imannya kuat, menguat, menguat, menguat, khusyuk baru dapat. Makanya banyak orang keliru persepsi, keliru per, keliru keliru nalarnya itu keliru, pikirannya keliru. Orang sering tanya sama ustadz atau sama kiai itu, sering tanya, "Ustadz, kiai, saya kepingin tanya, caranya orang khusyuk itu bagaimana?" Nah, ini yang di, yang perlu ditanyakan dulu kepada sang kiai ini kepada sang penanya anda sudah kuat belum imannya? Nah, begitu. Kalau Anda belum kuat imannya ya tidak bisa khusyuk. Oh, tidak ada obatnya itu. Tidak ada obatnya itu khusyuk itu. Harus kuat imannya dulu baru khusyuk mestinya. Nah itu ya. Jadi khusyuk itu buahnya iman. Kemudian nilainya yakin, natijah. Natijahnya yakin. Nilainya yakin. Yang didapat karena keagungan Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam ada di dalam hatinya hamba. Jadi kalau hamba itu mempunyai satu pemahaman bahwa yang agung itu adalah Allah, yang besar itu hanyalah Allah, yang mulia itu hanyalah Allah, yang sempurna itu hanyalah Allah, yang kekal itu hanyalah Allah, maka hamba ini mempunyai khusyuk. Makanya "Waman ruziga dhalika fa innahu yakunu khashian fi salati wa fi ghairi salah." Barang siapa yang diberi rizki oleh Allah Ta'ala hal itu, apa hal itu? Ya tadi itu, yakin, iman kuat, yakinnya kuat. Barang siapa yang diberi hal itu oleh Allah Ta'ala, fa'innahu yakunu khasyian fi salati wa fi khairi salah Pasti dia menjadi orang yang khusyuk di dalam sholat dan menjadi orang yang khusyuk di luar sholat. Nah gitu. Ya, ini kalau orang punya yakin kuat, punya iman kuat. Kalau orang punya yakinnya kurang kuat, imannya juga kurang kuat, tidak bisa khusyuk dia. Tidak bisa khusyuk percuma. Wah, Ustaz kalau gitu sholat saya tidak bisa khusyuk. Sepanjang zaman Ustaz, siapa bilang tidak bisa khusyuk? Bisa khusyuk. Asal Anda mau saja. Ya. Lah caranya menebalkan iman bagaimana? Nanti ada semua di sini. Kemudian wa bal fi qalwatihi bahkan di dalam ia kesendiriannya itu dia punya rasa khusyuk khusyuk kepada Allah dia menjadi orang yang khusyuk di dalam kesendiriannya biasanya orang kalau di depannya orang banyak ini khusyuk kelihatannya tapi kalau dalam kesendirian tidak khusyuk dia kalau depannya orang sembayangnya Masya Allah ya kan tertib betul ngerjakan sunnah-sunnahnya Nabi bahkan tapi kalau dia di luar orang atau dia dalam kesendirian di rumahnya atau di kamarnya Mungkin sholatnya tidak ada tumak ninahnya sama sekali. Ya. ya. Wafi baitil ma'i inda qada'il hajah atau di dalam WC. Takut dia sama Allah. Nah itu, dia malu sama Allah. Anda bisa malu sama orang kok tidak bisa malu sama Allah. Ya, sekarang gini, nalar nalar ya. Kita nalar sebentar. Anda kalau depannya orang buka aurat berani enggak? Malu. Malu enggak? Malu kan? Buka orang buka aurat depannya orang kalau anda punya akal mesti malu kalau orang nggak punya akal nggak malu mesti ya lalu berarti orang-orang yang telanjang-telanjang itu bagaimana nggak ada malunya itu nggak ada akalnya berarti ya lah ini bagaimana depannya orang itu dia bisa malu nah, depannya Allah lah ya Katanya Nabi, "Fallahu ahaggu an yustahya." Padahal Allah itu lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Wallahu ahakku an yustahya. Allah itu lebih berhak hak an yustahya untuk kita malu kepadanya. Nah, kalau kita di kamar mandi bagaimana? Apa lepas-lepas begitu? Ya lepas tidak apa-apa. Tapi setelah itu kemudian dirapatkan lagi kemudian atau ada ya doa-doa dan ada tuntunan-tuntunan lebih di dalam kamar mandi. Kemudian fa inna mujibal khusyu'i ma'rifatut tila'illahi ta'ala 'alal 'abdi. Sesungguhnya yang bisa mendatangkan khusyuk lah ini. Ini catatan buat ikhwan ini. Ukir di sini ya, lihat ya masing-masing. Sesungguhnya yang bisa mendatangkan khusyuk atau yang bisa menyebabkan seorang hamba itu bisa khusyuk adalah adalah mengetahui ma'rifatu bahwa Allah taala melihat hambanya. Dia harus tahu bahwa sesungguhnya Allah itu selalu melihat hambanya nah baru dia bisa khusyuk wa ma'rifatu jalalihi atau ia mengerti akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mengerti tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala? Anda melihat bagaimana tanda-tandanya Allah taala yang ada di bumi ini di sekitar Anda ya. Ayo kita lihat sama-sama sudah siapa yang bisa gantungkan bumi sampai sekian miliar tahun tanpa baterai tanpa benang tanpa tali tanpa AC tanpa aki tanpa apa buminya ini bisa berputar pada porosnya tidak bergeser sedikit pun satu menit bahkan tidak kecepatan satu detik tidak kelambatan satu detik siapa ini Siapa yang menggerakkan ini semua? Oh gerak sendiri, Tak mungkin. Tak mungkin bumi bisa bergerak sendiri. Nah itu ya. Wa ma'rifatu taksiril abdi. Kemudian dia mengerti, mengakui bahwa hamba ini banyak kekurangannya. Ya. Famin hadhil ma'arif ya tawalladul khusyuk. Setelah dia menguasai pengetahuan ini semuanya, terlahirlah rasa khusyuk. Nah, itu. Dia tahu Allah dulu. Ya. Walaisat Muhtas bis bisalah Khusyuk ini tidak harus atau tidak hanya pada sholat saja, tidak. Tapi juga bisa di luar sholat. Anda mau muamalah, jual beli, khusyuk. Caranya khusyuk jual beli bagaimana, Ustadz? Caranya khusyuk dalam jual beli itu adalah Orang tidak tahu kalau Anda punya barang ini adalah asli atau bukan asli, tapi Allah Ta'ala tahu. Dulu ada satu cerita ada seorang anak bicara sama ibunya. Sang ibu ini berkata kepada anaknya, "Nak, nanti susu sapi yang akan kita jual ke pasar ini kasih susu yang sedikit saja berapa mili, selebihnya tambah ono air dikocok. Jual. Harga jualnya yang kau jual nanti di pasar itu seperti harga susunya orang-orang yang ada di pasar." Anaknya bingung, loh bu, susunya sedikit, airnya banyak kok harganya sama dengan susunya orang-orang yang di pasar, susunya sapi orang-orang yang ada di pasar. Ya sudah begitu supaya kita dapat dapat keuntungan lebih lebih banyak. Maka sang anak tadi, anak gadis ini mengatakan kepada ibunya, ibu, meskipun orang lain tidak tahu bahwa kita menjual susu dengan air, tapi Allah Taala tahu. Bagaimana ibu? Ibunya langsung berpikir. Jawaban anak dan soalnya ibu tadi itu, diskusi antara anak dengan ibu tadi itu didengar oleh Amiril Mukminin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab yang saat itu lagi keliling. Kalau malam itu keliling Sayyidina Umar. Nah, pada saat di depan rumahnya ibu sama anak tadi dialog, Sayyidina Umar nguping. Masya Allah, anak ini luar biasa dia bilang sama ibunya, ibu benar, orang lain tidak tahu. Bahkan Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab tidak tahu. Al-Khattab, tapi Allah tahu ibu. Jangan. Sayyidina Umar jatuh hati kepada anak ini, maka anak tadi ini diambil oleh Sayyidina Umar untuk dijadikan mantunya. Dikawinkan sama Sayyidina Abdullah ibn Umar, anaknya Sayyidina Umar. Dari keturunan Sayyidina Abdullah ibn Umar ini dari anak gadis ini terlahirlah cucu mereka atau cucu beliau yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dari apa ini? Ini anaknya. Ya, dia adil betul. Tahu dia akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. walidhalika oleh karena itu kata Imam Ghazali, ruwiaan an ba'dihim diriwayatkan dari sebagian orang-orang yang soleh annahu lam yarfa ra'sahu ila sama arba'ina sanatan sebagian orang-orang yang soleh ini tidak pernah mengangkat wajahnya atau tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit selama 40 tahun gini tidak pernah selama 40 tahun kenapa? dikatakan hayaan minallahi subhanahu wa ta'ala wa khusyu'an lahu karena malu sama Allah Ta'ala dan khusyuk kepada Allah Ta'ala jadi tidak mau mengangkat kepalanya ke langit bayangkan 40 tahun ya Wakan Rabi ibn Khaytham, Rabi ibn Khaytham, Rabi ibn Khaytham ini tabiin. Wakan Rabi ibn Khaytham, Rabi ibn Khaytham ini min syiddati ghadbihi li basarihi karena saking banyaknya dan karena seringnya dia memejamkan matanya. Jadi kalau jalan tuh pejam matanya jadi pakai tencoplas di sini nih kasih tencoplas jalan ya dikatakan wa itraktihi dan karena seringnya menundukkan kepalanya ya yadhunnu ba'dun nasi annahu a'ma sebagian manusia menyangka bahwa Rabi ibn Khaytham ini adalah buta bayangkan padahal tidak buta tidak buta ditutup matanya nak matanya nunduk ke bawah ini Orang nyangka kadang orangnya ini orang buta ini, ya. Wa kana yahtalif ila manzil Ibn Mas'ud 20 sana. Dia sering mondar-mandir ke tempatnya Abdullah Ibn Mas'ud itu selama 20 tahun. Dia seorang tabi'in, muridnya sahabat. Ibn Mas'ud sahabat. Dia sering mondar-mandir ke rumahnya Ibn Mas'ud itu selama berapa tahun? 20 tahun belajar. Ya. Fa idza ra'at hujariyatuhu qalat li Mas'ud kalau budaknya Abdullah ibn Mas'ud ini melihat ini orang Rabi ibn Khaytham ini dia berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud majikannya sadiku kal a'ma gejak temenmu yang buta sudah datang bayangkan 20 tahun lho. diceritakan di sini fakana yadhak ibn Mas'ud min qawliha bahkan Abdullah ibn Mas'ud ini kalau mendengar jariahnya berkata begitu tertawa dia Oh ini orang bukan orang buta, melek matanya bisa bisa lihat. Ya, wakana idada kalbab karena Rabi ibn Khaitam ini kalau dia ketuk pintu rumahnya Abdullah ibn Mas'ud takhrujul ja, takhrujul jariyatu ilaihi e, ketika budaknya Abdullah ibn Mas'ud yang perempuan itu membukakan pintunya fatarahu mutrikan ghadhan basarahu dilihatnya eh, Rabi ibn Khaitam ini nunduk kepalanya sambil memejamkan matanya dia Abdullah bin Mas'ud ada dicarikan. Ada. Siapa? Temanmu yang buta datang. Ketawa. Bukan orang buta ini. Ini orang bisa melek matanya. Saking wakana ibn Mas'ud ida nadhara ilaihi Abdullah ibn Mas'ud apabila memandang ini Rabi ibn Khaitam gulu beliau berkata Abdullah bin Mas'ud menukil ayatnya Allah taala wa basyiril mukhbitin berikan kabar gembira ya Muhammad kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah taala. Ama wallahi kata Abdullah bin Mas'ud, ama wallahi lau ra'aka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la fari habikah. Demi Allah kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Nabi Muhammad melihatmu wahai Rabi bin Khaitam, maka ia akan bangga dengan kau. Wa fi lafdhin akhar la ahabbakah pasti Nabi Muhammad akan cinta kepadamu wa fi lafdin akhar la dhahika pasti Nabi Muhammad akan tersenyum kepadamu kalau Nabi Muhammad melihatmu wahai Rabi dia akan bangga kepadamu atau dia akan cinta kepadamu atau dia akan tersenyum kepadamu ini katanya Abdullah bin Mas'ud saking apa ini Rabi bin Khaitham ini tunduk kepalanya tidak pernah lihat maksiat Allah ya jadi tunduk begini kalau kita begitu di sini bagaimana? Dikira orang gila gitu mungkin. Ya. Ya. Wa masya dzata yaumin ma'abni Mas'udin fil haddadin. Pernah pada satu saat Rabi ibn Khaytham ini berjalan dengan Abdullah ibn Mas'ud ke tempatnya tukang pandai besi. Tahu pandai besi ya? Yang buat buat buat besi-besi itu. Nah itu. Falamma nadhara ilal akwar. Ketika Rabi ibn Khaitham ini melihat akwar. Apa akwar itu? Akwar itu perapen. Perapian pandai besi itu, menganga merah itu besi. Nah, ketika dia melihat itu, dapurnya api itu, tunfahu wa ilan nari talatahibu. Ketika dia melihat dapur api itu disebul, apinya bel bel wa naru dan apinya pun menyembur ke, ke atas apa sa'iga wa sagata maghsyiyan alaih maka Rabi' bin Khaitam ini jatuh pingsan, tidak sadar. Semaput. Ketika lihat itu semaput ya. Waga ada Ibnu Mas'ud indarasihi ila waktu sholati falam yufik. Hingga Abdullah ibn Mas'ud duduk di sisi kepalanya. Siapa namanya? Di sisi kepalanya Rabi ibn Khaytham sampai masuk waktu sholat yang namanya Rabi ibn Khaytham belum sadar, mesti semaput. Gara-gara lihat prapen tadi. Lihat apinya pandai besi tadi. Faja'alahu zahrahu ila manzilihi. Maka kemudian oleh Abdullah bin Mas'ud setelah selesai sholat di masjid, dia kembali ke tempatnya Rabi bin Khaitam dalam keadaan masih semaput begitu, digendong sampai menuju ke rumahnya. Sampai rumahnya digeletakkan lagi, ledak. Habis itu bagaimana? Falam yazal maghsyian alaihi ila mithli sa'ah allati sa'iqa fiha. Bayangkan. Ah, Rabi bin Khaitam ini masih dalam keadaan kondisi semaput pingsan tidak sadarkan diri sampai datangnya waktu sholat yang waktu sholat dia semaput jadi kalau semaputnya zuhur asar masih semaput maghrib masih semaput isya masih semaput subuh masih semaput sampai zuhur semaputnya zuhur sampai zuhur baru sadar <laughs> ya hukam hukam salawatin maka dia tertinggal apa waktunya? Lima kali sholat, tidak dalam keadaan sadar. Ya, tidak wajib sholat orang begini. Tidak sadar ya Ya. Wabnu Mas'udin indarasihi dan Abdullah ibn Mas'ud duduk di pinggir kepalanya Rabi ibn Khaytham sahabatnya ini ya gulu hadha wallahi huwal khawf demi Allah apa yang terjadi pada dirinya Rabi ibn Khaytham ini adalah orang yang takut kepada Allah taala Semaputnya ini karena takut, bukan semaput karena lapar, bukan. Semaput karena takut kepada Allah taala. Wa kana Rabi' yaqul ma dakhaltu fi salatin qat fa ahammani fiha illa ma aqul wa ma yugaluli. Dia katakan bahwa tidak pernah aku masuk ke dalam salat, artinya tidak pernah aku takbiratul ihram ketika aku salat terkecuali apa yang terbetik di dalam hatiku adalah apa yang aku baca. Tidak pernah pikiran kemana-mana <laughs> Rabi ibn Khaitham ini luar biasa ini ya bahkan dikatakan di sini Wakana Amir bin Abdullah min khashi'il musallin dulu ada satu satu tabi'in namanya Amir bin Abdullah Amir bin Abdullah termasuk orang-orang yang khusyuk salatnya Wakana idah idza shalla dia ini apabila salat Amir bin Abdullah ini apabila dia salat rubbama dharabat ibnatuhu biduf anak-anak gadisnya ini dia punya anak gadis itu lima. Amir bin Abdullah ceritakan punya anak gadis lima. Anak gadis yang kecil-kecil masih, masih gadis semua. Ini kalau dia sholat itu nabuh gendang anaknya. Tapi kalau dia tidur ceritanya kalau dia tidur itu dia datang sama anaknya ngelarui. Eh, nak jangan nabuh gendang kalau abah masih tidur. Ganggu abah tidur. Lah nanti main gendangnya kapan bah? Waktu abah sholat jajak main gendang tidak apa-apa. Bayangkan ini. Kalau masih tidur Abah jangan diganggu. Tapi kalau sholat ganggu enggak Bapak. Warubama dorobat ibnatuhu biduf. Anak gadisnya ini nabuh gendang di depan abahnya waktu dia sholat. Watu hadithun nisa'u bima yuridna fil baiti. Apa yang terjadi di rumah itu tentang kegaduhan-kegaduhan yang ada di rumah yang dialami oleh anak-anak rumahnya, anak-anak gadis, anak-anak gadis yang ada di rumahnya waktu dia sholat tidak bergerak sedikit pun, tidak terbesit sedikit pun, tidak terganggu sedikit pun. Bayangkan. Ini khusyuknya orang salat. Walam yakun yasma' dzalika wala ya'qiluhu, tidak pernah dengar. Apa yang dikatakan, apa yang digendangkan tidak dengar. Wala ya'qiluhu, tidak pernah artinya itu terikat dan terkait terhubung dengan apa yang dia dengar, tidak pernah. Oh, ini hebat ini, ya. Nah, Kalau ada jamunya minta jamunya ini. Wagila lahu dhata yaumin sehingga pada suatu saat dikatakan kepadanya hal tuhadditsuka nafsuka fi sholati bi wahai Amir bin Abdullah apakah jiwamu pernah mengganggu dirimu waktu kau sholat artinya waktu kau sholat itu pernahkah jiwamu itu berkata-kata tentang masalah-masalah dunia sedikit saja pernah enggak tanya begitu dia qala na'am pernah kapan itu biwugufi baina yadayillahi azza jal wa munsarafi ila ahadil ila ehdal ila ehdad darah ini dikatakan ketika aku seperti eh, terganggu jiwaku itu dengan berkata-kata terganggunya itu bukan perkataan kepada dunia tapi terganggunya dikarenakan apa dia dikarenakan dia nikmat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia berangkat menuju ke salah satu perkampungan. Bagaimana? Perkampungan dunia itu di bawah, perkampungan akhirat di atas. Dia menuju kepada akhirat. Dia tinggalkan dunia. Khusyuk dia. Subhanallah. Ya, itu yang ada di dalam hatinya ini. Amir bin Abdullah. Seperti itu dia. Fagala dia berkata, la antah asinnatu fiyya ahabbu ilayya min an ajida fi salati ma tajidun. Dikatakan bahwa kalau saya bertubi-tubi terkena tusukan tombak itu lebih saya itu via ahabu ilayya itu lebih saya itu cintai daripada sholat saya terganggu seperti yang anda dapatkan Allah kita sekarang kalau sholat Allahu Akbar. Pikirannya apa? Macem-macem di sini nih. mau Pikirannya tuh bisa hisap-hisapan di sini. Atau hisap-hisapan, hitung-hitungan. Satu tambah satu dua, dua tambah dua empat, dua kali dua empat, dua bagi dua, dua bagi dua satu dua sinkos ini segala macam terganggu dengan pikiran-pikiran hisap nota giro cek dolar, rupiah, santung, batik, ini itu pabrik segala macam terganggu dengan ini semuanya. Katanya Amir bin Abdullah, kalau jiwa saya ini bertubi-tubi terkena tusukan tombak, itu lebih saya cintai daripada seperti itu. Wah, hebat ini ya. Wakana yagul lau kusyifal ghita masdadtu yaginan kata Sayyidina Ali kalau disingkapkan kalau dibuka tabir ini antara saya dengan surga dan neraka maka tidak tambah yakin saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum. <clears throat> Waqad kana Muslim ibn Yasarin minhum waqad naqalna annahu lam yash'ur bi suguti ustuwanatin fil masjid wa huwa fi salati wa ta'akkala tarafun min atrafi ba'dihim wahtija fihi ila al-qat'i falam yumkin minhu Fagila innahu fi sholati la yahisu bima yajri alihi faguti wa huwa fi sholah. Disebutkan ya. Kata Sina Ali, kalau dibuka yang namanya surga sama neraka, tidak tambah yakin saya sama Allah. Maksudnya, maksudnya apa? Maksudnya ditujui, ini surga ya Ali dan ini neraka ya Ali. Kata Sina Ali, saya sudah lebih di atasnya itu. Tidak butuh surga, tidak takut neraka. Saya butuh Allah Ta'ala tidak butuh surga saya bidadari tidak butuh bidadari istana surga tidak butuh nikmat yang surga tidak butuh kenikmatan buah yang ada di surga tidak butuh pasir surga tidak butuh emasnya surga tidak butuh yang saya butuhkan Allah ini Sina Ali ini neraka ini ini adabnya begini ini ini tidak takut saya yang saya takuti hanya adabnya Allah bukan adabnya neraka Sina Ali ya sehingga dikatakan ada dulu namanya tabiin juga namanya Muslim ibn Yasar Muslim ibn Yasar ini sehingga ada riwayat yang menukil annahu lam yash'ur bisuguti ustuwanatin fil masjid hingga kalau ia di dalam sholat yang namanya Muslim ibn Yasar ini kalau ia di dalam sholatnya kalau tiang-tiang masjid ini ambruk hancur roboh tidak terasa dia lam yash'ur masjid ini roboh roh hancur kena tsunami atau kena gempa bumi menteles dia berdiri tidak berubah sama sekali coba kita baru goncang saja wah batal sholatnya jangan lagi goncang wang wong wong bisa gini sholatnya bisa nah, bagaimana ya nah, taat ini ya bahwa sholat bahkan sebagian daripada mereka tubuhnya ini sudah dimakan oleh yang namanya penyakit sakit lepra virus lepra atau virus lepra ya virus lepra itu kalau makan jasadnya orang hingga merotol merotol merotol merotol merotol merotol terkena seperti penyakit seperti itu hingga wahtija ilaihi ilal qat'i hingga mau tidak mau tubuhnya harus dipotong sama dokter ini harus dipotong tubuhnya kalau tidak dipotong babrak-babrak nanti virus lepranya ya, lebih baik dipotong kemudian diobati bagaimana nih Falam yumkin minhu, tidak mungkin orang yang namanya hidup dipotong ya sakit. Tidak mungkin begitu. Falam yumkin minhu, tidak mungkin bisa dipotong dia, kesakitan. Fakila innahu fi sholah la yahis bima yajri alihi. Sudah gini aja, dia suruh sholat, nanti waktu dia sholat dipotong tangannya. Ya, maka dia diperintahkan untuk sholat, setelah dia di tengah sholat dipotong tangannya. Waktu dia eh tidak begini tangannya diambil sama dokter dipotong diris, krek krek krek krek, tel ya faguti awah wa salah dipotong tangannya dalam keadaan dia sholat tidak terasa apa-apa <laughs> ya nah ini luar biasa kalau kita jangankan jangankan dipotong begitu sholat raweh di sini saja mungkin dengkelen tidak ada khusyuk sama sekali ya pikirannya sudah teracuni dengan dunia dan dunia dunia dunia dunia dunia dunia dunia dunia akhirnya seperti itu nah coba dirubah ini Wa qala ba'dhum as-salatu minal akhirah. Sebagian ulama mengatakan salat itu termasuk daripada akhirat. Fa idza dakhalta fiha kharajta minad dunya wa qila li akhar hal tuhadditsu nafsaka bi syai'in minad dunya fi shalah? Faqala la fi salati wa fi ghairiha. Wa su'ila ba'dhum hal tadhkuru fi salati syai'an? Faqala hal syai'un ahabbu ilayya minas salati fa adhkuruhu fiha? وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول من فقه الرجل أن يبدأ, أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في صلاة ليدخل في صلاة وقلبه فارغ كان بعضهم يخفف صلاة خيفة الوسواس وروي أن عمار بن ياسر صلى صلاة فأخفها فقيل له خففت يا أبا اليقظان فقال هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئا قالوا لا قال إني بادرت سهو الشيطان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يصلي صلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها وكان يقول إنما يكتب للعبد من صلاة ما أقل منها وقال إن طلحة وزبير وطائفة من وطائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أخف الناس صلاةً وقالوا نبادر بها وسواس الشيطان Ini ceritanya. Sholat itu termasuk daripada urusan akhirat. Makanya katanya sebagian ulama Yaman, ulama Hadramut, orang kalau sholat itu mi'raj. Ya, hadis Nabi, as-sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mu'min. Orang kalau sholat itu dia berangkat, pergi. Begitu dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia datang lagi. Makanya salaman. Ya. Orang kalau datang dari luar kota ketemu sama saudaranya bagaimana? Salaman tuh. Nah itu. Makanya orang kalau berangkat sholat itu berangkat ke Allah Ta'ala. Mi'raj dia. Begitu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pulang lagi dia. Salaman sama bagaimana kabarnya? Ya tidak apa-apa. Boleh. Sunnah itu. Sebagian ulama Yaman mengatakan begitu. Sehingga faidah dakhal tapi hakaras taminat dunia kalau engkau masuk ke dalam sholat berarti engkau keluar dari dunia. Ini kalau sholatnya orang dulu, oh ini sholatnya orang kayak zaman kita sekarang ini, begitu kita sholat kita masuk dunia malam. Kalau sholatnya orang dulu, begitu kita sholat keluar dari dunia, tidak pikiran dunia sama sekali. Tapi kalau sholatnya kita malah terbalik. Ya, wakilari akhir dikatakan kepada sebagian orang lain, hal tuh hadithu nafsaka bisya'in minat dunia fi sholat ditanya hei fulan kalau kau sholat apakah nafsumu atau jiwamu itu pernah berbincang-bincang kepadamu enggak? ada terbetik sedikit enggak? kau berkata-kata kepada jiwamu dikatakan faqala la fi sholati wa fi ghairiha jiwaku tidak pernah saya ajak bicara apalagi di dalam sholat di luar sholat pun saya tidak jadi orang ini tidak pernah ngajak bicara jiwanya dulu zamannya Al-Habib Muhammad bin Hadi Assegaf Sibun itu ada satu pendeta Kristen orang Kristen ada satu pendeta diceritakan ini hebat Hamdan cerita ada satu pendeta Kristen ini ini pendeta Kristen Kristen bukan Muslim Nasara tapi mempunyai indera keenam bukan indera bukan indera punya lima punya indera keenam jadi kalau orang mau berkata apa di dalam jiwanya tahu dia padahal orang Kristen sehingga ulama-ulama Islam saat itu padahal ulama, alim Masya Allah. Bingung mereka, ini orang Kristen. Tidak pernah nyembah Allah. Tidak ngakui Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi kok punya indera keenam? Punya kelebihan berarti. Ditanya. Anda kok punya begini bagaimana? Punya indera keenam ini? Ya tidak ada ya saya kerjakan apa yang saya bisa kerjakan tidak ada amalan apa amalan saya cuma satu apa itu saya tidak pernah menuruti hawa nafsu saya. Apa kata jiwa saya, apa kata nafsu saya, saya bertentangan dengan dia. Kalau nafsu saya mengatakan A, saya mengatakan B. Kalau nafsu saya mengatakan B, saya mengatakan A. Tidak pernah memperturutkan hawa nafsunya. Wah, ini penting ini. Katanya satu ulama, sudah kalau begitu kalau dia Islam atau dia Muslim, dia jadi wali Allah tapi karena dia Nasoro, tidak jadi wali dia. Orang Kristen. Tidak mungkin jadi wali. Tapi kalau dia Muslim, dia jadi wali Allah. Datang satu ulama, wali Allah. Ya fulan, ya rahib, wahai pendeta. Aslim, taslam. Masuklah Islam kau, kau bakal selamat. Tidak, tidak mau. Datang hari kedua. Ya rahib, wahai pendeta. Masuklah Islam, tadkhulil jannah. Kau masuk surga nanti tak mau masuk surga dapat bidadari dapat kenikmatan dapat ini dapat itu lah tak mau saya hari ketiga datang ya rahib wahai pendeta aslim masuklah kau dalam Islam kalau tidak kau diadab oleh Allah Ta'ala di neraka tidak mau tetap diadab sama Allah di neraka tidak mau saya tidak mau masuk Islam tetap tidak mau oh, sudah beku hatinya maka si ulama ini tidak habis pikir dia ngambil pentung dia ngambil pentung ngambil kayu sebesar ini datang kepada pendeta ini wahai rahib pendeta masuk Islam tidak kalau tidak tak pukul dengan pentung ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah loh katanya si ulama ini aneh nih orang ini saya datang pertama dengan cara baik-baik Islamlah kau jadi wali Allah Ta'ala dan kau masuk surga tidak mau Islamlah. Hari kedua saya datang dengan cara baik-baik. Tahu kau tidak mau juga masuk Islam. Hari ketiga saya datang dengan cara baik-baik. Tetap kau tidak mau masuk Islam. Hari keempat saya datang sama kau dengan cara yang kasar. Kok kau masuk mau masuk Islam kenapa? Ya itulah saya. Hari pertama waktu kau mengatakan masuklah Islam kau akan dapat surganya Allah Ta'ala dan dapat kenikmatan surga. Nafsu saya mengatakan Islamlah dapat surga, nikmat. Tidak, tidak mau saya saya tidak mau memperturutkan hawa nafsu saya. ya. Tapi ini ini ini cerita, ini cerita kejadian betul ini, ya. Hari kedua mengatakan masuk Islam, kau bakal selamat dari azab Allah taala dan neraka. Nafsu saya mengatakan masuklah Islam, takutlah kepada azab Allah taala dan neraka. Lah, tidak mau. Pada kali yang terakhir kau datang kepada saya masuk masuklah Islam kalau tidak tak pukul dengan pentung, maka nafsu saya mengatakan jangan mau masuk Islam, biar kau dipukul. Lah, saya tetap harus masuk Islam bertentangan dengan hawa nafsunya ya itu resepnya si pendeta tadi ini akhirnya dia masuk Islam dan jadi wali Allah subhanallah ya jadi tidak mau mempertaruhkan hawa nafsunya maka di sini dikatakan begitu tadi bahwa orang-orang pada zaman dahulu itu tidak pernah berbicara kepada nafsunya di dalam sholat atau di luar sholat tidak pernah bicara dengan nafsunya wasuila ba'duhum bahkan sebagian daripada mereka Ditanya, apakah engkau mengingat sesuatu ketika kau sholat? Dikatakan, apakah ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada sholat sehingga aku harus mengingatnya? Tidak ada. Yang paling aku cintai adalah sholat. Jadi tidak perlu ada sesuatu yang harus aku ingat ketika aku sholat. Seperti itu. Abu Darda radhiyallahu taala anhu sahabat Rasulullah beliau berkata, Seseorang itu dikatakan pandai apabila dia mengerjakan sesuatu hajatnya baru dia sholat. Tunaikan dulu hajatnya sampai sempurna, baru sholat. Supaya kalau dia sholat, tidak kepikiran kepada hajatnya. Ini kalau waktu sholatnya masih panjang loh. Kalau waktu sholatnya sudah mepet ya wajib sholat ya. Tidak boleh hajatnya dulu. Ya, begitu. Sebagian daripada mereka bahkan meringankan sholatnya. Jadi tidak panjang-panjang kalau baca fatihah, fatihah dibaca dengan tuma nina, dengan tartil, ta'amul, tadabur, dihayati maknanya Kemudian baca suratnya pendek-pendek. Surat Inna Al-Tayna Kautsar, Qul Huwallahu Ahad, Al Falak, An-Nas, Ruku, Tumakninah, Tumak Nina. Tidak lama anda. Kadang-kadang ada yang begitu ulama itu. Dikatakan kenapa engkau melakukan sholat seperti ini? Dikatakan agar supaya sholat saya tidak diganggu oleh was-wasnya syaitan. Tapi kalau orang terlalu lama, was-was datang, was-was datang. Ini orang-orang pada zaman dahulu begitu. Termasuk Ammar ibn Yasir juga begitu. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa solat ke seorang hamba itu yang ditulis oleh Allah Taala itu bukan setengahnya, bukan separuhnya, bukan sepertiganya, bukan seperenamnya, bukan seperempatnya, bukan seperenamnya, bukan seperdelapannya. Tapi apa? Yang ditulis oleh Allah Taala itu ketika waktu dia solat akalnya itu memikirkan solatnya. Nah itu yang ditulis sama Allah. Bukan kalau dia solat Bismillahirrahmanirrahim fasihnya tidak, tidak ditulis sama Allah. Kalau anda tidak khusyuk, tidak ditulis. Yang ditulis sama Allah Taala yang khusyuk. Ketika anda khusyuk salat itu yang ditulis sama Allah Taala. Ya, bahkan sebagian dari para sahabat Rasulullah seperti Talha bin Zubair bin Awam, sebagian sekelompok dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kanu akhafan nasi solatan. Mereka adalah orang-orang yang meringankan solatnya. Kalau solat bukan cepat, tapi mu'tadil, tidak kecepatan, tidak kelambatan, tidak kecepatan, tidak kelambatan. Wagalu mereka mengatakan nubadiru biha waswasya syaitan bahwa kami melakukan sholat seperti ini itu adalah supaya jangan sampai terganggu dengan was-wasnya syai, was-wasnya setan. Nah, begitu.